Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wa amma ba'd. Adanya agenda yang bertajuk Nusantara Mengaji ini adalah merupakan sebuah ide yang sangat bagus sekali. Pertama, karena ini adalah merupakan agenda pertama kali yang bersifat menyusantara, artinya bersifat eh, lebih luas lagi. Kita ingin me, me, apa namanya, mengajak kepada masyarakat agar supaya masyarakat terutama kaum muslimin bersama-sama ayo mengaji demi untuk kesejahteraan, kedamaian eh, bangsa Indonesia agar supaya negara Indonesia NKRI ini diselamatkan dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam mara bahaya. Kita doakan agar supaya eh, program Indonesia mengaji ini bisa terlaksana dengan baik dan saya kira itu bisa kita laksanakan pada masa-masa yang akan datang. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.